Asil TV Pekanbaru, pemirsa Suro TV di Padang, uh, pendengar radio kita Cirebon pemirsa Aila TV Cirebon dan radio atau TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas buah dari tafakur. Sudah beberapa poin yang kita bahas. Poin pertama, tafakur itu adalah kunci semua kebaikan. Kedua, tafakur itu melahirkan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, tafakur melahirkan hikmah dan hidupnya hati. Baru tiga ya. Kita masuki poin keempat annahu yurisuhul i'tibar tafakkur membuahkan i'tibar i'tibar itu mampu mengambil pelajaran dari segala sesuatu bahkan juga mampu membedakan mana yang afdol mana yang mafdul mana yang qabih mana yang aq. Aqabah mana yang hasan mana yang ahsan jadi dia bisa memilih mana yang bagus mana yang lebih bagus yang buruk mana yang lebih buruk yang utama atau yang lebih utama terus dipilih yang terbaik Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala dikutip oleh al Ghazal dalam kitab Ihya Ulumuddin dikutip juga oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar bin Hajjul Qasidin Al-fikratu nurun tudkhilu qalbaka Fikrah atau tafakur itu cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Ada satu bait syair mengatakan idal mar'u kana lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah bila seseorang selalu berfikir maka dia akan bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Itu bait juga dinukil oleh Imam Ibn Uyainah tadi. Masih kata Imam Sufyan bin Uyainah, At-tafakkuru miftahur rahmah. Ala taro annahu yatafakkaru fayatub. Tafakur itu pintu rahmat. Tidakkah engkau lihat bahwa seseorang bertafakur atas dosa-dosanya lalu dia bertobat? qala ba'duhum sebagian ulama lain berkata Ini dikutip atau dinukil dari kitab Al-Yaqin susunan Imam Ibn Abi Dunya Al-ihtimamu bil amal yurithul fikrah. Wal fikratu turithul ibrah. Wal ibratu turithul hazm. Wal hazmu yurithul azam. Wal azmu yurithul yaqin. واليقين يورث الغنى والغنى يورث Kiai wae iya, Ihtimam kepada amal. Ihtimam itu memberikan perhatian yang serius kepada amal. Itu akan melahirkan fikrah, tafakur. Dia akan apa? Akan terdorong untuk bertafakur. Tafakur melahirkan ibrah. Ibro itu pelajaran karena dengan tafakur pasti ada pelajaran yang diambil. Pelajaran yang didapat melahirkan hazm. Hazm itu e, sikap yang tegar. Dan hazm melahirkan azm Azm itu tekad yang kuat. Dan azm melahirkan yakin Yakin melahirkan ghina. Ghina itu sikap merasa cukup dengan apa yang ada. Sehingga tidak lagi bersandar kepada makhluk. Tidak lagi berharap kepada makhluk. Dan ghina melahirkan hub, rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta melahirkan keinginan untuk berjumpa dengannya. Orang yang berpikir akan mengetahui segala sesuatu secara hakiki, secara sebenarnya. Berbeda dengan orang yang tidak berpikir. Yang berpikir akan mampu menyingkap hakikat dari segala urusan. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang afdol, mana yang mafdul. Yang mafdul diambil, yang eh, yang mafdul ditinggalkan, yang afdol itu yang diambil. Mana yang kabih, kabih itu buruk. Mana yang akbah, yang lebih buruk. Bahkan mengetahui <clears throat> sebab-sebab yang menjadi perantara sampainya dia kepada sesuatu. Baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau itu baik, dia jalani. Kalau itu buruk, menjadi sebab lahirnya keburukan, dia akan hindari. Oleh karena itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keakal perasaan atau hati untuk berpikir hal-hal yang layak untuk difikirkan yang bisa melahirkan manfaat. Seluruh teknologi, sains, seluruh fasilitas, yang memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan seluruh disiplin ilmu dunia <clears throat> seperti matematika, kedokteran, atau arsitektur, atau ilmu-ilmu yang lainnya, itu semuanya lahir hasil dari tafakur. Berdasarkan hal itulah maka <clears throat> Tafakur melahirkan berbagai macam manfaat. Baik dunia terlebih akhirat. Oleh karena itulah ada banyak contoh orang disodori dua pilihan atau beberapa pilihan yang bagus. Tapi setelah dia berpikir dia mencari alternatif yang terbaik di antara yang terbaik, di antara yang baik-baik. Dia kata orang Sunda mah tidak kabita dengan yang baik-baik yang ada yang disodorkan kepada dia, tapi dia lebih tertarik dengan yang terbaik di antara yang ada. Ada setidaknya dua contoh yang kita akan berikan dari dua hadis. Dan semoga hadis ini memotivasi kita. Hadis pertama diterima dari Rabi'ah bin Ka'ab. Dia berkata, "Kuntu akhdhumu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqumu lahu fi hawaijihi nahari ajma'." hatta yusalli Rasul sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Fa ajlisu bi babih idza dakhala baitah. Aqul la'an laha an tahdutha li Rasul sallallahu alaihi wasallam haja. Fama azalu asma'uhu yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdihi hatta amalla fa'arji au taglibuni aini fa'arqud kata Rabi'ah bin Ka'ab aku selalu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam Aku selalu penuhi, selalu penuhi kebutuhan beliau sepanjang hari sampai Rasul sallallahu Alaihi Wasallam salat isya yang terakhir. Sholat Isya terakhir itu maksudnya sholat Isya. Sholat Isya awal itu untuk maghrib. Kadang maghrib disebut al-isa'ul ula. Isa yang pertama. Kalau isya yang terakhir disebut Isa. Setelah itu, setelah beliau beres sholat Isya, aku duduk di depan pintu rumahnya. Setelah beliau masuk rumah barangkali Rasul Shallallahu alaihi wasallam ada keperluan. Maka selama aku duduk di pintu di luar, aku selalu mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertasbih subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Sampai aku lelah lalu aku pulang atau aku diserang rasa kantuk lalu aku tidur di sana. Tidur di depan rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian hebat Rabi'ah bin Kaab melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hari. Maka faqala li yauman lima yara min khiffati lahu wa khidmati iyyahu. Suatu saat beliau berkata kepadaku setelah melihat bagaimana aku melayani beliau. Apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Salni ya Rabi'ah u'tik. Mintalah sesuatu kepadaku, hai hey Rabi'ah, pasti akan aku beri. Disuruh minta apapun yang dia minta akan diberi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu Undur fi amri ya Rasulullah Thumma Anzir fi amri ya Rasulullah Thumma ulimu kadhalik Beri waktu saya wahai Rasulullah Saya akan berfikir Nanti saya akan kasih tahu apa yang saya akan minta Fafakartu fi nafsi Aku berfikir dalam diriku Bertafakur Inilah. Kemudian kita lihat nanti hasil tafakurnya Fa'araftu anna dunya munqati'ah za'ilah wa anna li fiha rizqan sayakfini wa ya'tini. Kata dia, aku tahu bahwa dunia ini pasti suatu saat akan terputus dan musnah. Dan rizkiku dalam kehidupan di dunia ini telah dicukupi oleh Allah dan pasti akan mendatangi aku. Tadinya kan kalau minta upah atau ditawari mau minta apa coba. Orang kan berpikirnya dunianya mungkin uang, mungkin makanan atau jabatan atau yang sejenis itu dari kehidupan atau kepentingan dan kesenangan dunia. Aku berpikir dunia ini fana. Akan musnah, akan hancur rizkiku sudah dicukupi oleh Allah dan pasti akan datang kepadaku. Maka tak ada manfaatnya aku meminta dunia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu. Lalu aku berkata dalam diriku as'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam li akhirati. Aku akan minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan akhiratku karena mengetahui kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping Allah. Faji itu lalu aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal bertanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma fa'alta ya Rabi'ah?" Apa yang telah engkau lakukan wahai Rabi'ah? Sudah mikir belum? Sudah kepikiran enggak apa yang mau diminta Rabi'ah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, as'aluka an tasfa'ali ila rabbik fayu'tiqani minan nar." Ya, sudah saya pikirkan wahai Rasulullah. Aku meminta kepada engkau agar engkau memberi syafaat kepadaku agar Allah membebaskan aku dari api neraka. Jadi mikirnya ketika ditawari minta upah aku akan kasih. Itu setelah mikir ternyata minta di luar dugaan. Tidak minta uang, tidak minta harta, tidak minta dunia. Padahal minta uang, makanan atau apapun akan dikasih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak buruk. Dunia dan isinya Kadang oleh Allah disebut al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi. Dalam mencintai al-khair. Al-khair di sini dunia, harta. Lasyadid. Itu benar-benar kuat. Tidak buruk selama jalannya halal. Selama sampainya harta itu ke dalam dia, kepada kita halal enggak masalah. Maka Rabi'ah berfikir yang jauh lebih bagus, afdal, lebih utama, ahsan, lebih bagus, anfa, lebih bermanfaat. Aku minta agar engkau menjadi syafaat bagi Allah, kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membebaskan aku dari api neraka. Mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man amaraka bihadza ya Rabi'ah?" Siapa yang memerintahkan kamu untuk meminta itu wahai Rabi'ah? Jawabnya, "La wallahi ladi ba'athaka bil haqq ma bihi ahad." Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Tak ada seorang pun yang memerintahkan aku untuk minta itu. Walakinnaka lamma qulta salni utik fakuntu Allah fakunta Allah bil manzil alladhi anta bi nadartu fi amri wa araftu anna ad-dunya munqati'ah wa zailah wa anna li fiha rizqan sayatini faqultu as'alu rasul sallallahu alaihi wasallam li akhirati kata Rabi'ah tidak ada wahai Rasulullah demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran tak ada seorang pun yang merintahkan kamu untuk itu tapi ketika engkau berkata kepadaku, mintalah sesuatu pasti akan aku beri, para engkau kedudukannya sangat spesial di mata Allah Azza wa Jalla, aku lihat diriku. Aku lihat, aku berpikir tentang kehidupanku. Aku faham bahwa dunia ini pasti akan terhenti dan akan musnah. Dan selama aku hidup di dunia, rizkiku sudah dijamin oleh Allah dan rizkiku pasti mendatangiku. Maka aku tak berhasrat minta rizki sedikitpun. Lalu aku berkata dalam diriku, aku akan minta akhirat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku minta itu, minta dibebaskan saja dari api neraka samata Rasul sallallahu alaihi wasallam tawila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam cukup lama. Lalu berkata kepadaku, "Inni fa'ilun." fa'inni ala nafsika kathratis sujud. Baik, aku akan lakukan. Aku akan menjadi syafaat bagimu agar Allah menyelamatkanmu dari api neraka. Dan Rabi'ah minta akhirat, minta selamat dari api neraka itu setelah berpikir. Hasil dari tafakur melahirkan permintaan yang afdol, bukan sekadar yang fadl. Yang fadl yang utama seperti dunia dan isinya bagus, nggak masalah, silakan. Tapi setelah dia tafakur, berpikir, dunia ini pasti hilang. Dunia ini pasti musnah. Kalau toh kitanya tidak mati, harta yang datang kepada kita nggak berapa lama habis. Apalagi makanan, apalagi zaman itu nggak ada kulkas. Saat itu makanan diberikan, hari itu juga harus habis, besok lusa sudah basi gitu. Hari itu dimakan, hari itu keluar lagi. Itu dunia. Tidak ada manfaatnya minta rizki. Apalagi rizki sudah dijamin oleh Allah. Dan pasti rizki itu akan mendatanginya. Maka setelah tafakur dia meminta akhirat. Kata Rasul SAW, baik aku akan lakukan tapi bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Kamu perbanyaklah sujud. Makna memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Karena sujud adalah rukun yang paling kuat dari rukun-rukun sholat. Inti dari sholat adalah sujud. Sehingga kadang-kadang sebuah ibadah oleh syariat hanya disebut rukun terkuatnya saja seperti al-hajju arafah. Haji itu arafah. Maknanya inti sari ibadah haji ada di dalam wukuf di arafah. Salat adalah sujud. Karena itulah inti dari rukun salat. Perbanyak olehmu sujud maknanya perbanyak salat. Dan maksud memperbanyak sholat pasti sholat sunat. Itu yang bisa diperbanyak. Kalau sholat fardhu mah sudah fix. Hanya lima kali sehari semalam. Hanya tujuh belas rokaat sehari semalam. nggak bisa diperbanyak. Tapi kalau sholat sunat bisa diperbanyak. Selama sholat itu adalah salat yang disyariatkan. Jadi perbanyaklah oleh kamu salat sunat. Makanya hadis ini oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dijadikan dalil di dalam sebuah bab yang berjudul salatu tatawwu. Salat sunat. Keutamaan salat sunat Salah satunya bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Dalam riwayat lain, dikatakan sahabat ini bertanya, As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepada engkau agar aku bisa menyertaimu di surga kelak. Dalam riwayat ini minta dibebaskan dari api neraka, dalam riwayat lain minta agar aku bisa mendampingimu di surga nanti. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala dzalika bikathrati sujud." Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Berkata muallif rahimahullah setelah mengutip hadis ini fanzur ma asaba minal khairi bi tafakkurihi. Coba perhatikan. Setelah dia tafakkur apa yang dia pilih. Ternyata dia memilih yang afdol. Yang paling utama, yang paling bermanfaat, paling menguntungkan, paling baik, paling bagus untuk dirinya, yaitu minta akhirat, bukan minta dunia. Ini hasil dari tafakur. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Diterima dari Musa bin Tolha. Dari bapaknya. Siapa bapak Musa bin Tolha? Tolha. Kan Musa bin Tolha artinya Musa anak Tolha. Dari bapaknya itu Tolha bin Ubaidillah. Annahu atahu malun min hadramaut sab'u mi'ati alaf. Tolha bin Ubaidillah ini memiliki harta dari hasil perniagaan dari Hadramaut maut sebanyak 700 ribu dirham. 700 ribu dirham tidak mencengangkan kita. Karena belum dirupiahkan. Tapi kalau sudah dirupiahkan baru Allahok. Allahok itu apa? Bengung. Satu dirham ini kalau jual sekarang 60 ribu, kalau beli 70 ribu. Rugi 10 ribunya. Rugi 10 ribu. Apalagi mau jual itu susah. <laughs> Kadang-kadang nggak gejret pisan. Beli 70 ribu, pas mau jual, walah pak lagi turun jadi 40 ribu uluh. Setengahnya lebihnya. Anggap 70 ribu, satu dirham ya. tujuh puluh ribu rupiah. Ini tujuh ratus ribu dirham. Tujuh kali tujuh 7, 49 kan ya. memiliki harta 700 ribu dirham atau sebanding dengan 49 miliar rupiah zaman Kiwari. Qal fabata lailatahu yatamal malu. Malam itu dia tidur gelisah bolak-balik ya sakapeung nyangigir ka katuhu samenit kemudian nyangigir ka kenca nyangigir tu miring sakapeung nang karak sakapeung nang kuban sakapeung nonggeng <laughs> meren itu ya teman malu Fakalat lahu zaujatuhu "Ya Aba Muhammad, mali araka tamal malu arabaka minna amrun fanutbi'uka uh, fanu'tibuka maka melihat itu istrinya kemudian berbicara wahai Abu Muhammad Abu Muhammad itu suaminya Talha Kenapa aku melihat sejak awal malam kamu gelisah? gasahan. Apakah ada satu kesalahan aku yang membuat kamu resah? Jadi seorang istri solihah melihat suaminya murung, sedih atau gelisah, dia langsung khawatir dirinya lah yang menjadi penyebab suaminya demikian. Jadi cepat-cepat kalau ada kesalahan aku, tunjukkan aku akan bertobat meminta maaf. Tapi apa kata Tolah? La fani mazauzatul mari anti. Enggak. Sebaik-baik istri seseorang adalah kamu. Kamu ini istri terbaik. Ini bukan bukan basa-basi baso untuk menyenangkan. Betul dengan makna yang sebenarnya kamu sebaik-baik istri, sesoleh-soleh istri. Yang membuat suami itu selalu tenang, tentram ketika berada di sampingnya. Yang selalu membuat suami itu rindu ketika jauh darinya. Semoga akhwat-akhwat kita jadi istri yang seperti ini ya. Amin. Walaupun agak pesimis, amin sajalah. Kata Tolha enggak, sebaik-baik istri seseorang adalah engkau. Walakin tafakartu mundul lailah. Tapi sejak awal malam aku berfikir Ada sesuatu yang mengganggu fikiranku. Fakultu ma dhannu rajulin bi rabbihi yabitu wa hadzal malu indahu Bagaimana fikiran seseorang terhadap Rabbnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia bisa bermalam tidur dengan nyenyak, sementara hartanya bergelimangan di, di rumahnya. Hartanya berlimpah di rumahnya. Bagaimana perasaan seorang hamba? Jadi dia merasa tidak tenang itu, nggak bisa tidur itu karena hartanya terlalu banyak. Dalam riwayat lain, Innal mala indi qad kathura fa akrabani. Sesungguhnya harta yang aku miliki bertambah banyak dan ini yang membuat aku sedih. Anehnya. Hartanya bertambah banyak tapi membuat sedih. Terbalik dengan kita. Selama ini kalau umpamanya kita memiliki harta yang banyak nambah rekening saldo rekeningnya nambah tenang, tentram. Kelihatan dari ekspresi wajahnya. Tapi kalau umpah saldonya menipis, hampir-hampir habis, baru sedih. Sedih atau banyak sedikitnya uang yang dimiliki itu zaman sekarang bisa dilihat dari ekspresi wajah. Sumringah ataukah muram. Nah, Tolha ini makin banyak hartanya makin resah, makin gelisah, makin sedih. Itu yang dia bikin gelisah sepanjang malam, tidak bisa apa? tidur. Lalu mendengar itu istrinya, istrinya solehahnya istrinya itu kelihatan tuh. Melihat harta yang melimpah itu dia tidak Haji mumpung, wah nambah mobil baru, HP pasti yang baru. Kalau zaman sekarang ya, wah ini rumah direnovasi lagi nih, jadi 10 tingkat. Seperti itu kalau kalau zaman sekarang, ya. Tapi apa kata istrinya? Fa'ina anta min ba'di akhlaqika. Loh, akhlakmu selama ini sebagai orang dermawan kemana tuh? Terus Mana akhlakmu selama ini? Kata istrinya. Suaminya nanya, mahwa akhlak yang mana? Maka bertanya, berkatalah istrinya, Ida asbahta da'auta bijifanin wa qisain faqasamtaha ala buyutil muhajirina wal ansar ala qadri manazilihim kan selama ini kamu tuh setiap malam suka menyiapkan piring-piring ya Jifan dan kisah ini dua-duanya piring Jifan agak kecil yang kisah agak besar suka menyiapkan piring-piring Lalu piring-piring itu di, di, di apa namanya ditaruh makanan dan uang. Ada yang sedikit, ada yang besar. Terus malamnya dibagi ke depan pintu rumah-rumah muhajirin dan ansor sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Itu dibagi setiap malam seperti itu tanpa diberitahu Kan biasanya begitu. Ini pergi ke Hadramaut bisnis pulangnya kok seolah-olah lupa dengan kebiasaan. Jadi istrinya menyarankan, udah bagi saja itu uang sebesar 700 ribu dinar, sebesar 49 miliar rupiah ya. Nah setelah diingatkan seperti itu berkatalah Tolha Ya rahamukillah Innaki ma alimtu muwafaqata ibni muafiq Wahia Ummu Kulthum binti Abbakar As-Siddiq Kata Tolha Semoga Allah merahmatimu Sesungguhnya engkau Innaki ma'alimtu muwafaqata ibnati, eh, ibnati muwafiq. Sesungguhnya yang aku tahu engkau ini orang yang pola fikirnya itu selalu memperoleh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia ini Ummu Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falamma asbaha da'a bi jifanin wa qisain faqassamaha bainal muhajirin wal ansar. Keesok harinya dia kumpulkan seluruh piring-piring wadah-wadah kemudian dia bagi-bagikan dirham itu ke rumah-rumah muhajirin dan ansor sampai habis. Bayangkan 49 miliar dibagi dalam semalam sampai habis. Ada enggak orang sedermawan itu pada zaman Kiwari? Enggak, enggak ada. Seandainya saat itu Rasul SAW punya proyek untuk membangun masjid, ah saya itu sudah jadi. Hanya dari seorang saja itu mah biayain udah dari saya semuanya udah. Dan para sahabat akan berlomba untuk itu. Itu zaman bahela ya, beda dengan zaman sekiwari tuh. Ya diumumkan berkali-kali mau bangun ma'had dah hari-hari atuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab At-Tarikh dan hadis ini sanadnya sahih. Berdasarkan hal itulah maka hasil tafakur melahirkan pilihan terbaik. Jadi setelah harta yang demikian banyak itu eh, terkumpul, berhasil di dalam bisnisnya, dia banyak alternatif yang bisa dia lakukan dengan harta tersebut. Tapi setelah difikir, Kemudian didiskusikan dengan istri yang solihah melahirkan melahirkan pikiran hasil uh, konklusi terbaik yaitu diinfakkan dan disodakohkan sampai habis. 49 miliar rupiah loh. Habis saat itu juga ya. Ini contoh hasil dari tafakur melahirkan pilihan yang terbaik. Oleh karena itulah maka di antara buah dari tafakur tadi sudah diterangkan pasti bisa mengambil ibrah dari segala sesuatu dan bisa mengambil tindakan dan amalan atau sikap terbaik dari semua alternatif yang ada. Buah berikutnya dari tafakur adalah al-amalul akhirah. Inilah inti atau tujuan dari hidup. Hasil tafakur dia akan beramal hanya untuk akhirat. Kita ini diciptakan untuk hidup di akhirat. Bukan diciptakan untuk hidup di dunia, bukan. Dunia ini pasti akan ditinggalkan. Coba saja fikir ya, fikir dari penjelasan ayat dan sunnah sahihah. Coba difikirkan. Fase kehidupan kita, kita sembilan bulan dalam perut ibu. gebrak lahir ke alam dunia, owa owa. Sekarang hidup berapa 10 tahun kita hidup. Anggaplah Kak Ihwan ini 100 tahun. Setelah 100 tahun mati. Jangan ingin lebih dari 100 tahun. Menderita. Kalau bisa maksimal 80 tahun lah. Setelah 80 tahun masih hidup menderita loh. Karena apa? Karena nggak bisa lagi menikmati dunia. Yang ada penderitaan. Serba kerasa Penyakit bertumpuk. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sampai kemana-mana harus dipangku, dipangkuku dalam keadaan tak dia. Ya. Anggaplah 100 tahun kita hidup. Setelah 100 tahun mati. Kita lanjut kehidupan kita ke alam barzakh. Sampai kiamat. Berapa lama? Wallahu alam. Entah berapa ribu tahun kita di sana. Kalau amal kita di dunia buruk, nasib kita di alam barzah jauh lebih buruk. Menderita dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampai kiamat. Celegur alam jagat raya hancur. Kiamat terjadi. <coughs> Kehidupan kita berlanjut ke akhirat. Mengalami <coughs> kehidupan di alam mahsyar mengalami hisab, mengalami ditimbang amal, mengalami dibagikan buku-buku catatan amal, mengalami menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Maka itu terminal akhir dari hidup kita, surga atau neraka. Itulah kehidupan yang sebenarnya kita diciptakan untuk hidup di sana nanti. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Bukan diciptakan untuk hidup di dunia. Di dunia itu hanya sementara, hanya lewat, hanya berlalu sebentar sudah. Jadi seratus tahun dibanding ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun di alam di alam barzah singkat amat yang seratus tahun teh. Apalagi dibanding hidup abadi di akhirat, aduh seratus tahun itu nggak ada apa-apanya. Oleh karena itulah maka orang yang bertafakur hanya akan berpikir hidup untuk akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibn Qayyim rahimahullah kitab Miftahud dari Sa'adah berkata, "Lau tala'at qulubul muttaqin bi fikriha ila ma qudira fi hujbil ghaib min khairil akhirah, lam yasfu lahum fid dunya 'aishun wa lam taqarra lahum fiha aynun ay fahum khuliqu lil akhirah." Kata Imam Ibn Qayyim, seandainya hati-hati orang yang bertakwa itu berfikir. Berfikir tentang apa? Berfikir tentang keindahan hidup yang terhalang dalam pandangan mereka di akhirat. Berfikir tentang kehidupan di akhirat. Maka mereka tidak akan ada tidak akan merasa ada kehidupan di dunia dan tidak akan ada kebahagiaan hakiki di dunia karena ternyata mereka diciptakan untuk hidup di akhirat. Seluruh kebahagiaan dunia ini semu. Kalau orang fasik, orang kafir, orang munafik, orang yang ahlul kabair, bahagianya itu dengan dunia. Bahagia itu dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kekuasaan, dengan popularitas, atau dengan pujian apresiasi orang. Itu bahagianya mereka. Orang takwa nggak akan bahagia dengan semua itu. Bahagianya itu dengan, nah, sudah kita terangkan kemarin, bahagianya mereka dengan ibadah. Ketika ibadah baru mereka merasakan kelezatan rohania, kebahagiaan. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahagia dalam hatiku ketika aku melakukan solat. Orang-orang muttaqin diberikan harta, diberikan jabatan, kekayaan, nangis mereka. Gelisah mereka seperti Tolhah tadi. Seperti ada seseorang dia ini gubernur di sebuah provinsi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab meminta ya kepada petugas di gubernur yang dipimpin oleh seorang sahabat itu daftar para mustahiqah yang yang menuliskan bukan gubernurnya, tapi sekretarisnya dia yang mendata. Akhirnya didapat. Dan nomor pertama adalah nama gubernurnya. Ini gubernur ini siapa nama ini si gubernur? Iya. Apa memang dia fakir dan miskin? Tak ada orang yang lebih miskin di provinsi itu selain gubernurnya. Akhirnya dia mengirim uang sebanyak kalau dirupiahkan sekarang e, miliaran rupiah. Saat itu mengirim sampai seratus ribu dinar. Dinar loh bukan dirham. Dinar itu kan uang emas. Dikirim. Maka dikirim ketika ada datang utusan, kemudian membawa suratnya, ini tunjangan untukmu. Begitu dibaca, dia langsung, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Istirja dia. Istrinya mendengar, kaget. Kenapa? Adakah musibah yang menimpa kaum muslimin? Iya, musibah besar. Apakah uh, pasukan kita kalah di medan perang, oh ini lebih dahsyat daripada itu. Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab wafat? Oh ini lebih dahsyat lagi daripada itu. Wah, apakah itu? Dunia telah memasuki rumah kita. Umar bin Khattab mengirim uang sebanyak ini. Dan ini musibah besar bagi kita, bayangkan. Kalau kita kan dikirim nih transfer sekarang. Jangan banyak-banyak lah. Semiliar aja ya. Jangan banyak-banyak. Semiliar aja. Dolar. Oh pasti sudah ajrag-ajragan atau. Sudah berbunga-bunga seolah-olah dunia ini milik sendiri yang lain mengontrak. Saking bahagianya. Tapi orang-orang sekaliber mereka malah bingung, bimbang, resah dan gelisah seperti Talha. Oleh karena itulah maka bagi orang-orang yang takwa kebahagiaan di dunia itu bukan itu. Seandainya kata Imam Ibnu Qayyim orang bertakwa hatinya berfikir tentang kehidupan akhirat maka mereka tak akan merasakan ada kehidupan di dunia dan tidak akan ada kebahagiaan kecuali semua hal yang bisa menghantarkan mereka berbahagia di akhirat. Seperti ibadah. Karena mereka meyakini mereka diciptakan untuk akhirat. Masih perkataan eh, ini perkataan Imam Ibnu Abdid Dunya dalam sebuah kitab yang berjudul Ittihafus Sa'adil Muttaqin. Dia berkata, berkata Imam Al-Hasan, Malam yakun kalamuhu hikmatan fahuwa lagwun. Wa malam lam yakun sukutuhu tafakkuran fahuwa sahwun. Wa malam lam yakun nadruhu i'tibaran fahuwa lahwun. Siapa orang yang isi pembicaraannya bukan ilmu, maka itu sia-sia. Dan siapa orang yang diamnya bukan tafakkur, maka dia lalai. Dan siapa orang yang memandang apapun tidak untuk mengambil pelajaran, maka dia orang yang lupa. Ini maknanya ketika berbicara harus berisi. Orang Sunda bilang benar. Benar itu berisi. Berisi ilmu yang bermanfaat. Kalau diam, diamnya itu harus tafakur. Dan kalau dia memandang menelaah harus mampu mengambil pelajaran dari semua yang dilihat. Suatu saat Al-Hasan mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apa isi suratnya? Isi suratnya mengatakan, "I'lam anna at-tafkir yad'u ila al-khairi wal 'amal bihi, wan nadam 'ala asy-syarri yad'u ila tarkihi." وليس ما يفني وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا واحتمال المؤونة المنقطعة التي تؤقب الراحة الطويلة خير من تأجيل من تأجيل راحة منقطعة تؤقب مؤونة باقية isi dari surat dari Al-Hasan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketahuilah bahwa berfikir akan mengajak kepada kebaikan dan mengamalkan kebaikan tersebut. Dan menyesali keburukan, menyesali keburukan akan mengajak untuk meninggalkan keburukan tersebut di masa-masa yang ada yang akan datang. Ya. Ini menunjukkan apa? Hasil berpikir. Walaisa ma yufni wa in kana katsiran ya'dilu ma yabqa wa in kana talabuhu azizan. Dan apa yang akan binasa, akan hilang yaitu dunia sekalipun banyak tidak akan sebanding dengan apa yang akan ada secara abadi yaitu akhirat. Jadi dunia dan isinya sebanyak apapun nggak sebanding dengan apa yang akan abadi. Sehingga dalam hadis Nabi SAW yang dinukil oleh Imam Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya menyatakan laukana lil abdi kullu ma fid, fi, samawati wal ard. Seandainya seorang hamba memiliki seluruh kekayaan yang ada di langit dan di bumi ini. Kemudian dengan semua itu dia mengucapkan alhamdulillah. Niscaya ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di kedua tangan orang itu. Langit dan bumi semua dikuasai oleh dia. Seluruh kekayaan dunia milik dia. Banyak dunia. Terus dia ucapkan Alhamdulillah. Nisai ucapan Alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena dunia dan isinya pasti akan musnah. Akan hilang, akan binasa. Kalau toh dunia ribuan tahun lagi usianya, pemiliknya pasti akan lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Sedangkan ucapan alhamdulillah melahirkan pahala yang balasannya kekal abadi sampai di akhirat nanti. Oleh karena itulah maka memikul ya memikul penderitaan yang pasti berakhir penderitaannya pasti berakhir memikul penderitaan yang pasti berakhir tapi berakibat kebahagiaan yang abadi jauh lebih baik daripada merasakan nikmat sesaat tapi melahirkan penderitaan yang abadi. Yang dimaksud memikul penderitaan yang pasti akan akan terputus seperti penderitaan ketika ibadah. Saum membuat kita lapar dan haus. Haji atau umroh kita berlelah-lelah capek di sana fisik ataupun psihis. Tapi itu nggak akan abadi, pasti akan ada akhirnya. Penderitaan yang akan ada akhirnya memikul itu, memikul penderitaan yang akan ada akhirnya tapi berakibat kebahagiaan yang abadi. Nanti di akhiratnya hasil saum, hasil haji umroh, hasil jihad, hasil penderitaan ketika melakukan ibadah, kebahagiaannya abadi. Itu jauh lebih baik daripada bersenang-senang di dunia. Sesaat bersenang-senang nggak lama, tapi berakhir dengan penderitaan yang abadi di akhirat. Hampir semua kemaksiatan menyenangkan, mabuk menyenangkan, judi menyenangkan, zina menyenangkan, hura-hura semuanya menyenangkan, tapi berakhir dengan penderitaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Oleh karena itulah maka ini sikap lahir dari apa? Dari tafakur. Orang yang bertafakur akan sampai pada satu konklusi yang luar biasa hebat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di akhirat bukan untuk hidup di dunia dunia ini hanya jalan setapak yang pendek yang kita lalui menuju akhirat nanti dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Kadang beliau menyatakan, bahwa kehidupan dunia ini tak lain kecuali seperti orang yang safar menemukan satu pohon rindang kemudian dia berteduh kemudian dia melanjutkan lagi seperti itulah hidup di dunia saat musafir berteduh itulah itu gambaran kehidupan kita di dunia ini hanya sesaat saja ya oleh karena itulah maka hasil tafakur melahirkan cita-cita akhirat. Kalau karena kita diciptakan untuk akhirat, kalau begitu usaha kita di dunia itu supaya bisa bahagia di akhirat. Di dunia mah pasti akan ditinggalkan, ya. Inilah dua poin dari buah tafakur yang kita bahas hari ini. Ya, yang pertama adalah mampu mengambil ibrah dari segala sesuatu. Yang kedua akan berkesimpulan bahwa kita hidup hanya untuk akhirat. Insya Allah nanti kita akan lanjut dengan poin yang lain. Untuk sementara cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk uh, mengajukan pertanyaan. Wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Apa beda rahmat, hidayah, dan taufik? Ini tiga orang yang Berbeda. Satu namanya rahmat, satu hidayat, satu taufik. <laughs> Iya, barokallahu taufik. Apabila seorang itu bisa mendapatkan rahmat, belum tentu mendapatkan taufik. Afan jika anda salah. Iya. Sudah kita jelaskan hidayah dan taufik bisa sinonim, bisa berbeda maknanya. Hidayah adalah sinonim dari taufik. Tapi bisa beda maknanya apabila dua-duanya disebut dalam satu kalimat. Semoga Allah melimpahkan hidayah dan taufik kepada kita. Kalau dua-duanya disebut maknanya beda. Tapi kalau kita hanya menyebut satu saja atau diterangkan dalam dua kalimat yang berbeda, hidayah adalah taufik dan taufik adalah hidayah. Kalau bersatu dalam satu kalimat, hidayah maknanya adalah ilmu. Disebut dengan hidayatul irsyad wa dilalah. Hidayah dua macam. Hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, berupa pencerahan, berupa penjelasan. Nah, yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik mah berupa dua hal keinginan untuk beramal soleh dan kemampuan untuk beramal soleh. Ada keinginan, ada kemampuan, maka lahirlah amal soleh. Itu hidayah. Siapa yang ngasih dua ini? Dua-duanya Allah. Keinginan untuk berbuat amal soleh, Allah yang ngasih. Kemampuan untuk berbuat amal soleh, Allah yang ngasih. Maka begitulah cara Allah memberi hidayah taufiq. Kadang-kadang orang tahu ilmunya, tapi nggak mengamalkannya. Orang itu dikatakan sudah memperoleh ilmu, tapi belum belum memperoleh taufik. Itu beda hidayah dengan taufik. Adapun rahmat. Rahmat ini adalah wujud kasih sayang Allah. Apapun bentuknya. Termasuk hidayah dan taufik bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ilmu, ya, iman, dan segala hal yang baik yang bermanfaat bagi orang yang Allah berikan, itulah rahmat. Dan rahmat terbesarlah Islam ini. Rahmat terbesar adalah diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi. Inna arsalnaka ah apa namanya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ustaz, saya punya usaha restoran Bisakah saya dalam berdoa minta kepada Allah agar setiap harinya saya diluaskan rezeki dan dimudahkan mencapai target penjualan. Jika tidak boleh, maka cara yang benar seperti apa? Boleh. Kita boleh nggak minta minta rezeki? Boleh. Dalam sholat ada doa yang isinya minta rezeki? Ada. Waktu kapan? Waktu duduk Rabbik firli warhamni salah satunya warzuqni. Ya, boleh. Dan rezeki di sana mencakup rezeki berupa harta di dunia. Meminta rezeki untuk kepentingan-kepentingan ibadah bagus boleh. Untuk haji dan umroh tanpa uang bisa apa tidak? Tidak bisa. Untuk infak dan sodakoh tanpa uang bisa apa tidak? Tidak bisa bisa dengan tenaga, tapi sering kali kita membutuhkan uang atau e, barang atau makanan atau yang sejenisnya ya. Untuk dakwah seperti ini perlu nggak biaya? Perlu biaya. Untuk beli kamera, untuk eh, dana operasional, untuk membangun masjid, untuk membangun ma'had ya. Jadi selama rizki tersebut kelak kita akan gunakan untuk bekal kita di akhirat boleh kita meminta rizki. Boleh kita berdoa ya Allah lariskan restoran saya. Karena saya ingin nyumbang ke mahat. Karena saya ingin membantu dakwah. Karena saya ingin menyantuni fakir miskin. Boleh. Dan itu akan menjadi ladang amal. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Rahmatullah. Ustadz, saya sakit hati dan mendoakan yang buruk pada mantan istri. Aduh, udah cerai nih. Akibat perbuatan seorang laki-laki tahbib kepada saya. Tahbib sih apa? akibat perbuatan seorang laki-laki tahbib kepada rumah tangga saya hingga ia menikah dengan laki-laki tidak baik itu. Oh digoda gitu ya. pincut lagi. Tapi saya takut Allah subhanahu wa ta'ala murka pada saya akibat memiliki perasaan sakit hati ini karena sekarang anak jadi korban dan dia terus bersedih dan meminta saya kembali dengan uminya. Kan sudah nikah ya, jadi nggak bisa tuh. Dia tidak mengerti uminya sudah diambil orang lain. Oh, bagaimana baiknya sikap saya sebaiknya karena saya membenci dia dan tidak ingin berhubungan apapun dengan dia. Wanita itu wanita durhaka, wanita nusyuz, ya. Semua perbuatan yang durhaka kepada Allah wajib kita benci. perbuatannya kita benci, ya. Orangnya benci juga. Membenci para pelaku dosa besar, iya. Selama dia melakukan dosa besar itu. Kecuali kalau sudah taubat, kita membenci orang karena perbuatannya, bukan karena pribadi orangnya. Selama perbuatannya buruk, maka boleh membencinya, tapi begitu berhenti dari keburukannya dan bertobat, wajib dihilangkan dan dirubah rasa benci kita menjadi sayang sebagaimana pada umumnya orang-orang mukmin yang lain. pertanyaannya apa tadi? Eh, apa yang harus dilakukan? Berikan pengertian perlahan-lahan kepada anak, ya. Terus yang kedua, bagaimana rasa mungkin ada dendam ya, baik ke laki-laki itu ataupun ke istri ya. Apa yang harus dilakukan? yakini laki-laki itu, istri itu sudah dibalas oleh Allah. Hanya seringkali kita tidak tahu. Apa berupa apa balasannya berupa keresahan, kegelisahan, ketidaknyamanan hidup, kesumpekan hidup yang mungkin mereka alami tapi kita tidak tahu. Rumah tangga mereka pasti nanti bermasalah. Karena rumah tangga itu dibangun dengan cara yang salah pasti tidak barokah, ya Untung saja ya si istri tersebut melakukan itu dalam posisi sekarang ketika menurut Allah kita siap menerimanya. Nanti insya Allah Allah akan kasih ganti dengan yang lebih baik ya. Dulu saya pernah memposting suatu tulisan di Facebook cuma tidak viral. Tulisan itu diambil dari dua kitab. Pertama, Al-Kabair Susunan Imam Al-Zahabi rahimahullah. Terus juga dinukil dalam kitab Khuluqul Mu'min. Tentang seseorang yang bersahabat dengan orang lain di kota lain. Si sahabatnya ini berkunjung. ya Seorang berkunjung ke sahabatnya. Sahabat ini tinggal di pinggir gunung, pinggir hutan. Sampai di rumahnya ketok-ketok assalamualaikum. Terdengar di dalam rumah ada seorang wanita. Siapa di luar? Dia menjawab saya sahabat suamimu. Datang berkunjung dari jauh. Si wanita ini dengan ketus menjawab, suami saya tidak ada. Semoga Allah tidak menyelamatkannya. Semoga Allah tidak mengembalikannya. Semoga Allah menimpakan kecelakaan kepada terus si wanita ini mendoakan keburukan kepada suaminya. Dengan nada ketus. Bikin gak enak. Tak lama kemudian sang suami yang di apa namanya yang di, di, didoakan keburukan itu datang menggiring seekor singa besar. Di atas punggung singa itu terikat kayu bakar yang banyak. Lalu begitu melihat sahabatnya datang, disambut, dirangkul, kemudian si kayu bakarnya diturunkan dan dia berkata kepada singa itu, pergilah engkau, barokallahu fiqh. Binatang aja didoakan, semoga Allah memberikan barokah. Singa itu pun tunduk, menurut, kemudian pergi. Sementara si istri ngomel-ngomel dengan omelan yang aduh rungsebnya mata kerungseb gitu. Tapi si suami sabar luar biasa ya. Di, suami itu datang capek, tidak ada makanan, dia masak, menyajikan sih kemudian mengapa namanya menyajikan ketamunya dan makan bersama sementara istrinya ngomel. Suami sabar luar biasa. Setelah selesai, sahabat ini pamit. Dan dia takjub kepada suaminya, eh, kepada sahabatnya ini. Pulang. Tahun berikutnya, orang ini datang lagi. kata ketok Assalamualaikum, kedengaran di dalam rumah ada yang menjawab Waalaikumsalam, seorang wanita. Siapa di luar? Sudah ilfil aja, wah pasti <laughs> diomelin lagi. Saya sayalah sahabat dari suamimu. Oh, suami saya belum pulang. Insya Allah sebentar lagi pulang. Semoga Allah menyelamatkannya. Silakan duduk. Wanita ini mendoakan kebaikan dengan sumringah bagi suaminya. Seluruh doa kebaikan bagi berbeda jauh dengan tahun yang lalu. Tak lama kemudian sahabatnya datang memikul kayu bakar di punggungnya tanpa terlihat singa bersamanya. Kemudian begitu datang disambut oleh istrinya dengan doa-doa kebaikan dan sambutan yang sangat-sangat-sangat ramah. Singa si tamu kaget, ini berubah nih perempuan gitu ya. Dari dari dari buruk menjadi baik. Lalu sang wanita ini sudah masak kemudian menyajikan makanan dan makan tamu itu bersama dengan suaminya. Setelah beres, sang tamu pulang. Sebelum pulang, dia bertanya, wahai saudaraku, setahun yang lalu saya datang ke sini. Dan saya disambut oleh seorang istri yang buruk akhlaknya. Dia ngomel dengan ucapan buruk dan doa-doa buruk. Dan engkau datang dengan mengiring singa besar. Singa itu tunduk kepadamu, kamu tapi kamu tunduk kepada istrimu. Singa itu takut kepadamu, tapi kamu takut kepada istrimu. Ya, tapi aku takjub kepada kesabaranmu saat itu. Adapun sekarang, istrimu berubah menjadi amat sangat baik dan saya tidak lagi melihat singa bersamamu. Apa dia bilang? Istriku tahun lalu yang buruk akhlaknya sudah meninggal. Selama hidup dengannya, saya menderita lahir dan batin. Tapi saya sabar menerimanya. Akibat kesabaran ini Allah menundukkan seekor singa besar untukku yang membantu seluruh pekerjaanku. Setelah wafat saya menikahi lagi menikah lagi dengan istri yang solihah. Saya bahagia bersamanya. Tak lagi perlu kesabaran untuk menghadapinya. Dan efek dari tidak harus sabarnya saya singa yang dulu Allah tundukkan untuk saya pergi entah kemana. Sekalipun saya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa singa, tapi saya bahagia dengan istri solihah kedua ini. Jadi diganti oleh seorang istri yang solihah ya. Istri yang dulunya sudah mati dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga nanti Ikhwan yang bertanya tadi mendapatkan ganti istri yang solihah dan akan meraih kebahagiaan hidup bersamanya. Ada ahwat yang minat barangkali ya, silakan. Bolehkah membuka kajian untuk keluarga besar di rumah dan menyampaikan apa yang sudah dipelajari dari kajian? Kalau mampu boleh, tapi khawatir ada bias, ada khawatir ada salah paham. Terus nanti pas ada pertanyaan gak bisa jawab atau memaksakan diri menjawab dan keliru, ya beresiko. Lebih baik kalau mau Undang saja salah satu ikhwan yang sudah layak mengisi untuk mengisi di rumah tersebut ya. Loh, perlu biaya? Enggak, gratis bilang saja. Nanti kalau ustaz tersebut minta bayaran, lapor ke yayasan. Ya boleh seorang ustaz meminta bayaran dari hasil ceramahnya ya. Bolehkah menerima pembayaran GoFood dengan uang digital partner mereka karena regulasi pembayarannya menjadi mobile sekarang insya Allah tidak akan manfaatkan bonus atau diskon atau eh, tawaran benefit mereka hanya sekedar cara pembayaran dan langsung atau secepatnya diambil uangnya. Di dalamnya mengandung unsur riba. Walaupun kita sudah bertekad tidak mengambil ribanya. Sama dengan umpamanya nabung di bank. Tapi kita bertekad tidak, tidak akan ambil apa namanya ribanya. Boleh nggak? Tetap nggak boleh. Karena apa? Karena kita meridoi sebuah transaksi yang mengandung unsur riba. Baik nanti ribanya akan diambil atau tidak, minimal kita sudah menandatangani akad yang di dalamnya terdapat penyimpangan, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sama dengan ini, dari mana unsur ribanya? Umpamanya kita eh, apa namanya mengisi dulu ya, mengisi kartu tersebut gitu ya. Apapun namanya, saya nggak mau sebut nama. E, kita mengisi sebagai saldo bagi bagi kita. Itu sama dengan pinjaman. Kita meminjamkan uang kepada perusahaan tersebut. Nanti uang itu untuk dipakai untuk membayar apa? Membayar baik GoFood ataupun e, ojol ataupun taksi online bisa didebit dari uang itu kan? Kan begitu. Kemudian ada diskon. Kemudian ada pengurangan, kemudian ada berbagai macam kemudahan. Diskon itu, kemudahan itu itulah riba. Karena terkena dengan hadis kullu qardin jarra bihil manfaah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalamnya ada manfaat menghasilkan keuntungan bagi yang meminjamkan, maka keuntungan itu riba. Baik itu berupa diskon atau berupa ada hadiah tambahan uang atau apapun itu riba. Ya, transaksinya begitu, ya, regulasinya begitu, aturannya begitu. Lalu kita lakukan, kita ridhoi sebagai transaksi kita dengan mereka walaupun tidak akan ngambil diskonnya tapi minimal kita menyetujui sebuah transaksi yang mengandung unsur riba. Terakhir ya. Duh, terakhir mas surat panjang ting. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. ashadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi